Karamah yang paling tingginya adalah istiqamah. Beliau berkata, "Wa anna Allah Ta'ala lam yukrim 'abdan bi karamatin min muwafaqatihi fima yuhibbuhu wa yardha. Kita ulangi sedikit apa yang sudah dibahas. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak memuliakan hambanya dengan satu karomah pun yang lebih tinggi, yang lebih besar daripada kecocokan amalnya terhadap apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada karomah yang lebih tinggi dari taufik. Allah berikan dia taufik sehingga amalannya selalu taat kepada Allah dan Rasulnya. Berwala kepada wali-walinya. Memusuhi musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa awliya Allah. Mereka lah yang benar-benar waliullah. alladzina qala fihim yang Allah katakan tentang mereka ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun wa amma kita bahas selanjutnya wa amma ma yubtala aw ma yabtalillahu bihi 'abdahu min as-sarra'i bi kharqil 'adah aw bi ghayriha aw bi darra' Falaisa dzalika li ajli karamatil abdi. Adapun apa yang Allah berikan, Allah timpakan pada seorang hamba. Apakah sarra ataupun darra Kebaikan atau kejelekan? Bikhariqil adah dengan sesuatu yang luar biasa. Yang keluar dari kebiasaan. Maka itu tidak mesti bermakna karamah tidak mesti li ajri karamatil abdi. Tidak mesti bahwa itu karena karamah yang Allah muliakan dengannya seorang hamba. Tidak pula sebaliknya. Kalau itu menghinakan seorang hamba. Bal qad sa'ida biha qaumun idza ata'uhu wa syaqiya biha qaumun idza 'asawhu. Bahkan satu kaum akan berbahagia dengan keanehan-keanehan tadi kalau mereka taat pada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya satu kaum merasa sengsara dengan keanehan-keanehan tadi kalau mereka bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Musailamah al-Kadzab yang mengaku nabi didatangi oleh pengikutnya desa kami kekeringan sumur kami sedikit airnya. Doakan agar Allah menurunkan hujan. Maka Musa lama berdoa di hadapan sumur tersebut agar diberikan air. Yang tadi air sedikit sumur itu tiba-tiba surut habis. Keanehan atau bukan keanehan? Keanehan. Orang tadi terkejut apa yang tersisa dari kami ikut hilang sekalian karena doamu. Ada hawan. Ini kehinaan yang Allah takdirkan untuk orang ini. Musailam al-Kadzab. Walaupun memang kejadiannya luar biasa, aneh. Kau bisa saat itu juga seketika tiba-tiba airnya turun, habis kering. Mereka menyatakan sumur kami sedikit airnya, Ternyata ketika berdoa malah hilang. Walaupun itu merupakan kharqun lil adah, sesuatu yang luar biasa, yang aneh. Tetapi toh bukan memuliakan, justru menghinakan. Allah hinakan ilam al-Kadzab di hadapan pengikut-pengikutnya. Demikian pula sebaliknya ada orang yang mendapatkan keanehan dan dia berbahagia dengannya karena amalannya amalan yang saleh maka itu tidak jadi ukuran itu tidak jadi ukuran sama dengan pemberian-pemberian dunia sama dengan pemberian-pemberian dunia Allah berikan si fulan kekayaan Allah berikan pada si alan kemiskinan as'alukum saya tanya pada kalian Apakah yang diberikan kekayaan berarti dia dicintai oleh Allah? Belum tentu. Apa yang dimiskinkan tadi atau siapa yang dijadikan fakir oleh Allah? Apakah dia dibenci oleh Allah? Belum tentu juga. Belum tentu juga. Itu ujian. Ujian dunia. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kalian dengan kebaikan dan kejelekan sebagai fitnah. Sebagai ujian. Apakah kalian istiqamah di atas hak atau menyimpang dari al-haq? Apakah dengan kekayaan tetap istiqamah? Dengan kemiskinan tetap istiqamah? Maka dia lulus. Tetapi kalau diberi kekayaan magrur, diberi kemiskinan menggerutu, berarti dia tidak lulus dalam ujian. Demikian pula karamah, keanehan-keanehan tadi itu takdir Allah. Allah takdirkan keanehan terjadi pada si fulan. Allah takdirkan keanehan pada si Alan. Yang ini menguntungkan, yang ini merugikan. Apakah itu yang dibikin untung dengan keanehan tadi berarti dicintai oleh Allah? Belum tentu. Apakah yang diberikan keanehan tiba-tiba dia rugi? Apakah itu berarti dihinakan oleh Allah? Tidak juga. Sama dengan dunia tadi. Diuji oleh Allah. Kamu dapat keanehan yang menguntungkan. Ashkur am akfur? Apakah kamu syukur atau kufur? Nabi Sulaiman alaihi salam termasuk contoh seorang yang lulus Nabiullah Rasulullah. Maka dia berkata, "Hada min fadli Rabbi liyabluwani aashkur am akfur? Ini ujian atau ini fadilah dari Allah untuk ujian. Menguji aku. Apakah aku syukur atau kufur? <clears throat> Adapun beberapa orang-orang yang mendapatkan keanehan-keanehan tiba-tiba dia tahu sesuatu yang orang lain tidak tahu tiba-tiba dia berkata berarti saya ini adalah orang yang mengetahui yang gaib wahai manusia saluni saluni Tanyalah padaku, tanyalah padaku. Aku tahu yang gaib. Aku tahu siapa yang akan begini, siapa yang akan sengsara. Aku tahu siapa jodohnya si fulan dan si alan. Aku tahu kapan dia akan mati, kapan dia akan bahagia, kapan dia akan sengsara. Saluni. Jadi dukun dia. Berarti tidak lulus. Padahal dia dalam keadaan diberi sedikit sekali. Jauh di bawahnya Nabi Sulaiman alaihissalam hanya bisa berkomunikasi dengan jin dengan cara-cara tertentu. Tiba-tiba naudzubillah jadi dal, mengaku seperti Tuhan tahu yang gaib. Maka itu adalah seperti apa yang Allah katakan fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan Adapun manusia kalau diuji oleh Allah sesuatu atau dengan sesuatu yang akramahu memuliakan menjadikan dia di dunia tinggi berkata Rabbi akramani Rabbku memuliakan aku tetapi ketika diuji dengan kemiskinan dan kekurangan rezeki Tiba-tiba dia berkata, "Rabbi ahanan, Robku menghinakan aku." Kalla, bal la tukrimuna al-yatim. Ikhwani fillah, azakumullah, ayat ini sesungguhnya memberitahu kita agar jangan dijadikan ukuran kecintaan atau kebencian ketika Allah berikan dunia atau Allah jadikan miskin. Ketika Allah berikan sesuatu keanehan yang memuliakan atau suatu keanehan yang merendahkan atau menjadikan dia rugi. Tiba-tiba uangnya hilang dengan cara yang menakjubkan. Kharqul ada atau bukan kharqul ada? Kharqul ada. Saya taruh di laci ini, saya kunci, saya kunci pula lemarinya, saya kunci kamarnya, saya kunci rumahnya. Dan gak ada tanda-tanda orang masuk. Tiba-tiba hilang, lenyap begitu saja. Nah, ini khurkun lil ada. Aib, ini ujian. Ujian. Apakah kemudian dia mengatakan saya harus kedukun? Berarti salah dia, kalah dalam ujian. Saya harus tanya orang pinter dalam tanda petik. Tetapi ada yang menyatakan semuanya dari Allah dan akan kembali pada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah yang menakdirkan hilang dan insya Allah Allah akan berikan yang lebih baik dari itu. Masya Allah. Baru dikatakan dia orang yang lulus. Sebaliknya, tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba dia mendapatkan sesuatu yang menguntungkan di rumahnya di kamarnya, di dalam lantainya. Luar biasa. Apakah mutiara atau mutiara ataupun permata atau apalah. Tiba-tiba. Ya Alhamdulillah. Syukuri. Apakah kita bilang itu karomah? Belum tentu. Tergantung orangnya. Walihada kana nasu fi hadhil umur salasata aqsam. Oleh karena itu manusia dalam masalah ini ada tiga model. Ada qismun tartafi darajatuhum bi kharqil adah. Model yang pertama seseorang yang menjadi mulia dengan keanehan yang terjadi padanya. Yang kedua, adalah seorang yang dalam keadaan teradab tersiksa atau menuju kepada adab karena keanehan tersebut. Wa dan yang ketiga yakunu fi haqqihim bimanzilatil mubahat. Satu jenis lagi adalah yang keanehan bagi dia seperti kemubahan-kemubahan yang lain. Yang mubah dipakai baik jadi baik, dipakai jelek jadi jelek kama taqaddam sebagaimana telah lewat kemarin. Siapa yang jadi mulia dengan kharqil adah? Siapa yang jadi mulia dengan keanehan-keanehan yang terjadi padanya? Al-mu'min. Orang yang beriman pada Allah dan hari akhir. Orang yang berada di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Maka keanehannya memuliakan dia. Yang kedua adalah seorang yang tidak lulus dalam ujian mendapatkan keanehan, kemudian dia mengaku sebagai alimul ghaibi, bahkan menjadi dukun ila akhirnya. Yang ketiga, orang yang memiliki keanehan pada dia seperti sejenis mubah. Perkara mubah yang dipakai baik jadi baik, dipakai jelek jadi jelek. Seperti firasat. Dia tahu. Firasat-firasat. Maka ini barakallahu fikum adalah perkara yang bisa saja terjadi pada semua orang. Bahkan orang kafir kadang punya firasat, kadang punya firasat. Wa al-kashfu wat-ta'zir. Dan yang namanya al-kashf dan pengaruh-pengaruhnya itu bermacam-macam tergantung bermacam-macamnya kalimat Allah Subhanahu wa taala. Karena kalimat Allah Subhanahu wa taala ada dua jenis. Ada kalimatuhu al-kauniyah, ada kalimatuhu ad-diniyah. Adapun kalimatuhu kalimat Allah Subhanahu wa taala al-kauniyah adalah ketika Allah menakdirkan dengan kun. Allah katakan dengan kalimatnya, kun, jadilah, maka jadilah dia. Hiya allati ista'adha biha sallallahu alaihi wa ala alihi Sallam. Inilah yang Nabi berlindung dengan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala yang tamat Alati la yujawizuhunna barrun wala fajir. Kalimat-kalimat Allah yang sempurna yang tidak bisa melampauinya orang baik ataupun orang jelek. Gak akan bisa melampaui kalimat Allah. Kalimat Allah sudah keputusan. Apa yang Allah kehendaki, jadilah maka jadilah. Ini jenis pertama. Sebagaimana Allah katakan innama ya, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula yahu kun fayakun. Sesungguhnya urusannya kalau Allah menghendaki sesuatu Allah hanya berkata kun yang bermakna jadilah maka jadilah dia. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Jenis kedua an tsani al-kalimatud diniyah, kalimat-kalimat Allah secara syar'i dan dini yaitu Al-Qur'an. yang Allah utus Rasulnya dengannya. Wahia amruhu wa nahyuhu wa khabaru. Yang di dalamnya ada perintah, ada larangan, ada khabar. Ada berita-berita. hadzul abdi minhum. Dan bagian seorang hamba dari Quran. Al-ilmu biha. Wal amal. Wal amr bima amar Allahu bihi bagian dari manusia terhadap Quran mempelajarinya, mengamalkannya, mempraktekkan perintah-perintahnya, meninggalkan apa yang dilarangnya. Kama anna hadzal ibadi umuman wa khususan al-ilm bil kauniyat. Sebagaimana bagian seorang hamba secara umum dan secara khusus adalah juga mengetahui al-kauniyat, kehebatan ciptaan Allah di alam ini watta'thiri fiha dan pengaruh-pengaruhnya. Perlu juga itu. Itu bagian seorang hamba. Hidup di dunia harus tahu. Api itu membakar, air itu turun ke bawah. Semua harus tahu dia. Untuk apa? Untuk kepentingan dirinya. Sebagaimana dia tahu harus harus tahu syariat untuk keselamatan dirinya di dunia dari kesesatan dan selamat dari azab. Harus mengikuti syariat. Ayat-ayat Allah kauniyah juga harus dipelajari. Untuk apa? Untuk kita tahu mana yang nafek, mana yang dar. Mana yang bermanfaat, mana yang bermadarat. Ini pengaruhnya apa, ini pengaruhnya apa. Kena air, cuma basah. Kena api, terbakar. Aibi mujibiha. Yani apa konsekuensi-konsekuensinya. Fal'ula tadbiriyah kauniyah. Wasani syariah diniyah. Maka ayat-ayat Allah yang pertama tadi apa yang Allah takdirkan pasti terjadi. Ini pengaturan alam yang Allah kehendaki. Wasaniyah yang kedua syariat diniyah. Pengaturan Allah di dalam agama. Siapa yang menurutinya dia selamat, siapa yang menyelisihinya dia sesat. Fakashful ula al-ilm untuk menyingkap apa yang terkandung dalam ayat-ayat Allah. Yang pertama tadi, ayat-ayat kauniyah. Bagaimana untuk menyingkapnya, menyingkap tabirnya? Al-ilmu, mempelajari. Bil hawadisil kauniyah, mempelajari kejadian-kejadian yang ada di alam ini. Yang orang-orang tidak percaya pada Allah menyatakan hukum alam. Kita katakan itu hukum Allah di alam ini. Hukum Allah di alam ini batu jatuh ke bawah, air mengalir ke tempat yang lebih rendah, api membakar ini dan itu. Itu semua ayat lahir kauniyah. Dipelajari. Baru tersingkap tabir-tabir gaib itu tadi. Kalau tidak tahu kan gaib. Tapi ketika tahu sudah selesai. Wa kasfat thaniyah al-ilm bil ma'murat syariah Menyingkapkan yang kedua apa saja ayat-ayat Allah yang syariah ia ya belajar al-ilmu juga bil ma'murat syariah mempelajari apa yang diperintahkan oleh Allah dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa qudratul ula ta'thir fil kauniyat imma fi nafsihi kamashyihi 'ala al-ma' wa tayranihi fil hawa wa julusuhu fil nar wa imma fi ghairihi bi ishahin wa ihlakin wa ignain wa ifqar. Dan kekuasaan Allah pada ayat yang pertama. Ayat apa tadi? kaunia. Di alam semesta ini. Keteraturan-keteraturan tadi Allah takdirkan. Ayat-ayat dalam bentuk hukum-hukum alam tadi, itu hukum Allah di alam ini yang Allah tentukan. Baik, dan Allah berkuasa untuk menakdirkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kebiasaannya. Ya Pak ya. Allah punya kuasa. Bebas bagi Allah untuk menjadikan api jadi dingin. Harusnya membakar, tidak membakar. Bebas bagi Allah untuk menjadikan orang yang mestinya nggak bisa terbang, dia terbang. Allah takdirkan seorang yang tidak bisa berdiri di atas air jadi bisa berdiri di atas air biqadarillah bitakdirillah biayatillah dengan ucapan Allah al-kauniyah kun jadilah maka jadilah dia qala maka inilah imma nafsu kamisyati alma bisa jadi keanehan terjadi pada seseorang tersebut pada dirinya seperti dia bisa berjalan di atas air wa dan terbang di langit atau suhu finnar atau duduk di api tidak terbakar wa imma fi ghairihi dan lain-lain ikhwani fid din a'azzakumullah Apakah kalau terjadi hal-hal tersebut Allah takdirkan hal-hal tersebut Apakah berarti karamah? si fulan tokoh magician kafir berjalan di atas air. Apakah berarti dia waliun min auliaillah? Atau yang lebih terkenal lagi yang katanya bisa menghilangkan kapal perang. Apakah berarti dia adalah seorang wali? Ada yang masuk dalam api, keluar dalam keadaan tidak terbakar ila akhirih. Bishahin wa ihla. Kadang-kadang keanehan-keanehan tadi Allah ingin menjadikan lebih baik. Kadang-kadang Allah kehendaki ihla, pembinasaan. Wa ighna'in, kadang-kadang membuat orang jadi kaya. Wa ifhar, kadang-kadang menjadi orang jadi miskin. Dengan suatu yang luar biasa. Yang tidak biasa. Kejadian-kejadian. Wa qudratu thaniyah adapun kekuasaan Allah pada ayat ayat diniyah, syariah juga ada pengaruh-pengaruhnya. Imma fi nafsihi, imma pengaruh pada dirinya pribadi. Karena dia taat pada Allah dan Rasulnya. Karena dia berpegang dengan kitab Allah. Karena berpegang dengan sunnah Rasulullah. Maka terpengaruh badannya juga, batinnya juga. Wa imma fi ghairihi atau bisa pengaruhnya pada orang lain Bagaimana? Karena dia nyuruh orang lain berbuat baik, nyuruh orang orang lain untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Fayuta' kemudian ditaati. Fidalik ta'atan syariah dengan ketaatan yang syar'i. Itu ayat-ayat Allah juga asy-syar'iyyah. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan baginya jalan keluar dan Allah akan berikan padanya rizki yang tidak disangka-sangka atau dari jalan yang layah tesib yang tidak diduga-duga luar biasa tidak diduga-duga itu artinya luar biasa yang tidak disangka-sangka kok tiba-tiba ini juga barakallahu fikum taksir pengaruh hukum-hukum Allah di alam ini ada pengaruh-pengaruhnya mungkin kalau kalian tidak tahu sembrani Mungkin kalian akan mengatakan itu karomah. Kamu gini kan benda ini, ini menjauh. Menjauh, gini kan menjauh. karomah, waliullah. Bukan masalah karomah, bukan masalah waliullah. Ini sembrani yang kutubnya berlawanan. Atau yang kutubnya bersamaan. Maka dia tolak menolak. Kalau kutubnya berlainan, tarik menarik. Setelah tahu, oh nggak aneh nggak apa. Biasa saja. Dulu ketika Sa'ad bin Waqqas dan pasukannya sampai ke ujung Sind, Sind itu perbatasan Cina. Ya, mereka melihat ada patung berhala besar dalam keadaan tidak nempel di tanah. Tidak nempel ke dinding. Tidak nempel di dinding yang kanan. Tidak nempel kemanapun. Di awang-awang. Mereka semua kagum. Ketika mereka muslimin datang. Melihat berhala ini Nggak mungkin. Hancurkan tembok itu. Tembok di sana dihancurkan oleh kaum muslimin. Ternyata berhala tadi miring. Hancurkan yang sana. Dihancurkan. Ambruk. Hancur berkeping-keping patung tadi. Ternyata permainan-permainan yang mereka bikin. Dikira bahwa itu adalah khariqun lil adah. Luar biasa Ikhwani fillah azakumullah padahal itu ayatullahil kauniyah itu tanda-tanda kekuasaan Allah di alam ini. Allah ciptakan ada yang begini, ada yang begitu, ada yang begini, ada yang begitu. Ada bahan-bahan yang tidak bisa terkena api dan tidak terbakar. Ada apa enggak ada? Ada. Sehingga ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ditantang oleh tokoh musyrik, kita sama-sama masuk dalam api. Kamu atau saya yang binasa? Syekhul Islam berkata, "Boleh." Tapi kamu harus mandi, bersih, jangan ada zat apapun. Sebagaimana aku juga demikian, kita masuk bersama-sama dan kita berdoa pada Allah dan kamu doa sama Tuhanmu. Aku akan berdoa pada Allah, aku berani. Dia yang tidak berani. Mengapa? Karena dia sudah mempersiapkan. Dilumuri sesuatu di badannya untuk masuk ke dalam api sehingga keluar dalam keadaan tidak terbakar. Ikhwani bidina azakumullah. Fahada, barakallahu fikum mungkin dikira kharqun lil ada. Padahal kalau dicari ada sebab akibat yang kita tidak tahu. Yang kita tidak tahu. Sehingga kharqun lil ada juga adalah perkara-perkara yang kadang ada sebab akibat tetapi belum tersingkap oleh manusia. Mengapa demikian? Mengapa kok bisa begitu? Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. فإذا تقرر ذلك فاعلم أن عدم الخوارق علما وقدرة لا تضر المسلم في دينه kalau sudah tetapkan begini dengan apa yang sudah kita bahas maka ketahuilah bahwa tidak adanya keanehan bersama dengan ilmu dan kemampuan itu tidak berpengaruh jelek la yadurru tidak membuat madarat bagi seorang muslim pada agamanya. Ini seorang muslim taat, Masya Allah. Taqi. Tapi nggak punya keanehan apapun. La yadurruh. Nggak ada ruginya dia. Tahu dapat pahala dari Allah SWT di akhirat. Dapat kemuliaan dia. Karena berjalan di atas kebenaran. Faman lam yankashif lahu syai'un minal mughayyabat. Maka siapa yang tidak tersingkap baginya hal-hal gaib walam yaskhur walam yaskhar lahu syai'un minal kauniyat dan belum ditundukkan untuknya apa yang ada di alam ini dari makhluk-makhluk la yanqud dzalika fi martabatihi indallah tidak mengurangi kemuliaan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala karena biasanya karamah ada dua model ada al-kashf dan ada sakhr atau tasghir Al-kasyaf disikapkan hal-hal yang orang tidak tahu dia tahu. Ini kadang-kadang karamah. Yang kedua, taskhir, ditundukkannya benda-benda mati atau makhluk-makhluk. Singa yang ganas tiba-tiba bisa diajak ngomong, nurut. Oleh seorang sahabat yang mulia, radhiyallahu taala anhu, Safina. Itu taskhir namanya. Atau sesuatu benda tiba-tiba mendekat atau menjauh karena ke keinginan atau kemauan orang ini. Itu juga karamah kadang-kadang. Bisa jadi seher. Maka dikatakan kalau seorang yang mukmin saleh taqi, masya Allah, tapi tidak disingkapkan baginya yang gaib-gaib, tidak pula bagi dia ditundukkan benda-benda, bukan berarti dia tidak dimuliakan oleh Allah. Layan khusdali kamin min martabatihi, tidak mengurangi martabatnya, bal qad yakunu adamu dzalika anfaalahu bahkan bisa jadi tidak adanya keanehan-keanehan bagi dia itu justru bermanfaat bagi dia anfa lebih bermanfaat fainahu in iqtarana din karena kalau dia tetap bersama agama berpegang dengan agama wa illa halaka sahibuhu fid dunya wal akhirah. Karena keanehan-keanehan tadi sangat berbahaya dari sisi lain. Dari satu sisi katanya karomah. Tapi dari sisi lain sangat-sangat berbahaya. Apa bahayanya? GR. Ya Pak iya? Silahkan. Kalau kalian kemudian dikasih oleh Allah kemuliaan tiba-tiba engkau mendapatkan keanehan. Sedang sholat, dalam keadaan sutrohnya hilang, pergi. Aduh, mau jalan ke sana jauh. Tiba-tiba badanmu bergerak sendiri mendekat ke sutroh. Bagaimana menurutmu? Apa yang kau rasakan kira-kira? Wah, saya ternyata waliullah. Ternyata, ternyata, ternyata, ternyata GR Akhirnya engkau akan berubah keadaannya. Yang tadinya ikhlas jadi nggak ikhlas, yang tadinya tawadhu jadi sombong, yang tadinya gagal ujian. Gagal ujian. Artinya ujiannya berat. Tidak ringan seorang diberi keanehan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang harusnya dia semakin beriman, semakin takwa, semakin tawadhu. Ini malah sebaliknya. Semakin sombong. Semakin GR, kederasa, Wakala, qala fa innal khariq qad Yang namanya keanehan-keanehan yang terjadi pada seseorang kadang diiringi agama yang baik, kesolehan. Wa qad yakunu ma'adami. Kadang-kadang tidak diiringi dengan ketakwaan, tidak diiringi dengan agama yang baik atau bahkan diiringi dengan kerusakan-kerusakan atau bahkan kekurangan agama maka yang demikian berbahaya. Kalau diiringi agama, semakin mendapatkan kemuliaan, semakin tawadhu. Semakin tawadhu. Tetapi kalau kurang agama, kurang iman, apalagi memiliki kesesatan dan penyimpangan, maka naudzubillah akan menjadi fitnah yang menyesatkan. Akan menjadi fitnatun mudillah wal khawariq nafi'ah tabi'atun lid-din. Maka keanehan-keanehan yang bermanfaat kalau diiringi agama. Khadimatan lahu kalau mendukung agama. Kama anna riyasa sama dengan kepemimpinan dan kekuasaan. Bermanfaat atau tidak bermanfaat? Ya bisa jadi manfaat, bisa jadi tidak. Tergantung, tergantung apa? Tergantung apakah ma'adin atau ma'adamiddin. Apakah dengan agama yang baik atau tidak? Kalau dengan agama yang baik dia menjadi penguasa, akan jadi baik kekuasaannya. Tetapi kalau ma'adamiddin, tidak bersama agama, maka niscaya yang terjadi kehancuran. Semakin dia memiliki kekuasaan, semakin hancur dia. Berarti tabi'ah lid-din. Wa kadzalikal malan nafi' demikian pula harta benda. Apakah bermanfaat atau dia bermanfaat? Jangan serentak menjawab bermanfaat dong. Jangan, pikirkan baik-baik. Bermanfaat atau tidak bermanfaat? Madin din nafi' bighairi din dar. Kamu tidak lihat bagaimana mereka-mereka yang kaya raya. Bagaimana anak-anaknya? Semuanya hancur. Yang ini mati overdosis. Yang ini binasa karena penyakit-penyakit kelamin. Yang ini kenapa tuh? Kok bisa? Penyakit model begitu nggak kena sama yang miskin-miskin. Buru-buru mampu mereka beli benda-benda mahal tadi. Obat-obat terlarang yang mahal tadi. Buru-buru dia mampu untuk bisa begini dan begitu mereka sudah dalam keadaan narkoba, mereka pergaulannya bebas, mereka memakai mobil mewahnya dengan kebut-kebutan dan mereka binasa. Hancur. Berarti hal yanfa' malum, apakah bermanfaat harta mereka? La, darun alaihim. Darun alaihim, membuat madarat atas mereka. Mengapa? Harta pada si fulan bermanfaat, harta pada si alan merugikan. Yang ini ma'ad-din yanfa. Yang ini ma'adamid-din yadur. Berarti sama kekuasaan juga begitu. Ma'ad-din yanfa. ma'adamid, yadur. Harta juga begini. Sama. Ma'ad-din yanfa. Ma'ad din atau bi'adamid-din yadur. Wa kadzalikal khariq lil'adah. Keanehan-keanehan yang Allah takdirkan pada seseorang juga sama Qala kama kana sultan wal mal sebagaimana kekuasaan dan harta akan bermanfaat kalau di tangan seorang nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kekuasaan dan harta akan bermanfaat di tangan Abu Bakar wa Umar. Faman ja'alaha al maksudah. Maka siapa yang menjadikan itu sebagai tujuan utamanya, wa ja'ala ad-din laha dan dijadikannya agama sebagai yang ngikut di belakangnya hanya wasilah untuk mencari kekuasaan dan harta apa kita katakan orang ini hada syabihun biman yakulu dunya bid-din maka serupa dengan orang yang mencari dunia dengan agama betapa rendah yang betapa rendahnya apa yang mereka cari betapa mahalnya apa yang mereka jadikan modalnya. Betapa rendah yang mereka cari yaitu dunia dan betapa mulianya yang mereka korbankan yaitu agama. Astagfirullah. Kaman ya'khudz al-adarah bimil'aqatin min yaqut kata para ulama. Permisalannya seperti orang yang mengambil kotoran di comberan dengan sendok dari permasan mutiara, dan emas, dan berlian. Sayang sekali. Betapa rendahnya yang kamu ambil dan betapa mahalnya yang kamu jadikan alat. Kamu jadikan dunia alat untuk mencari. Nah, kamu jadikan agama, kamu jadikan alat sebagai cari dunia. Sayang sekali agama ini. Taib, kembali kepada permasalahan. Ada orang yang beragama, puasa, dikir, ibadah, sholat, terus, Masya Allah. Karena ingin dapat keanehan-keanehan. Sama atau tidak sama dengan yang tadi? Sama. Karena keanehan-keanehan tadi duniawi sifatnya. Kamu diuntungkan duniawi ya. Tetapi yang kamu tuju adalah dunianya dengan jalan agama. Sama dengan orang yang mencari kekuasaan dengan agama siap sama dengan yang mencari dunia dengan agama sama dengan mereka tadi yang mengambil kotoran dari comberan dengan sendok dari permata dan mutiara dengan yakut sayang sekali rendah sekali yang kau ambil dan besar sekali yang kau jadikan alat qala rahimahullah walaisat haluhu kahaliman tadayyana khaufal adab akan berbeda keadaannya dengan seseorang yang beragama, beribadah karena takut adab Allah. Au raja al jannah atau mengharap surga. Fa inna dzalika ma'mur bihi karena itu diperintahkan. Mengharap surga diperintahkan wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannah. Arduha samawati wal ard. Takut dari api neraka juga disuruh. Wattaqun nar Takutlah kalian pada api neraka. Maka siapa yang beribadah karena takut neraka dan pengen surga, ini benar. Wa huwa ala sabili najah dan itu berarti di atas jalan keselamatan. Syariatin sahihah di atas syariat yang benar. Wal ajab anna أن كثيرا ممن anna أن همه قد an عن أن يكون خوفا من النار talaban lil jannah bidinihi adna khariq min khawariqid dunya. Maka sungguh sangat anehnya kalau sekian banyak orang mereka mengaku-ngaku ingin mendapatkan kemuliaan dengan beribadah dengan yatadayyan bidin. Ternyata bukan karena takut api neraka, bukan karena mencari surga. Hamuhu bidini adna kharik min kharikil ada. Ternyata tujuannya adalah hanya sekedar keanehan yang terjadi di dunia. Yang satu puasa terus menerus karena ingin lihat jin. Saya ingin lihat putri jin itu seperti apa. Penasaran saya. Puasa Senin Kemis, puasa daun, puasa ini, puasa mutih, puasa mati geni, puasa apa lagi. Yang satu beribadah terus, qiyamul lail, zikir, zikir, zikir. Pengen apa? Pengen bisa sholat di atas air. Itu dunia. Kalau kamu bisa sholat di atas air, apa yang kamu dapatkan? Keuntungan apa? Akhirat? Bukan. Tapi dunia. Dunia hanya kebanggaan. Hanya kebanggaan saja. Bangga lihat saya bisa eh, bangga diri, ujub adalah perkara jelek. Perkara yang tidak terpuji. Maka jalanilah jalan salihin, jalanilah jalan salafus saleh, yaitu beriman pada Allah dan Rasulnya dan mengamalkan perintah Allah dan Rasulnya, menjalani semua itu dengan harapan jannah dan keriduan Allah. Dengan harapan selamat dari api neraka. Titik. Kalau diberi keanehan oleh Allah, Alhamdulillah, syukurilah. Ada min fadli Rabbi liabluani aashkur am akfur. Kalau diberi oleh Allah Subhanahu wa taala keberhasilan, keuntungan, kenikmatan dunia, syukurilah. Alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Kalau ternyata sebaliknya, sabarilah. Ini dunia. Dikasih keuntungan bukan berarti dicintai. Dikasih kejelekan-kejelekan musibah bukan berarti dibenci. Allah kadang menguji dengan kekayaan, kadang dengan kemiskinan, kadang dengan keuntungan, kadang dengan kerugian. Karena kadang-kadang dengan keanehan, keanehan, keanehan, kharikul ada. Allah dikatakan selanjutnya, "Thumma inna din ida sahha ilman wa amalan fala budda an yujib kharqul ada." Lagi pula, siapa yang agamanya bagus, sahih. Secara ilmu dan pengamalan bagus. Ilmunya benar sesuai dengan Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf. Pengamalannya pun benar pada dirinya, Masya Allah. Mesti dia mendapatkan kharkul adah tanpa dicari. Mesti akan mendapatkan sesuatu yang menakjubkan. Sesuatu yang luar biasa. Kapan? Idah taja ila dalika sahibuhu. Kalau memang Allah lihat dia membutuhkan dan memerlukan, Allah berikan. Tanpa diminta, tanpa kamu merencanakan supaya saya bisa begini, begini. tidak perlu. Rencanakanlah pahala dari Allah di akhirat dan jannah. Inginkanlah keselamatan yaumul qiyamah dari azab. Dah itu aja. Adapun kemudian Allah melihat engkau membutuhkan keanehan, Allah akan berikan. Dan itu janji Allah SWT. Apa janji Allah? Man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa pada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Dan Allah berikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Mentok sudah secara hitungan manusia dari sini tidak bisa, dari sana nggak bisa, dari kiri nggak bisa, kanan nggak bisa. Binasa saya. Ya Rabb, satu-satunya yang kau harapkan hanya engkau. Tiba-tiba terjadi keanehan. Itu karoma, Itulah karoma ma'ad-din. Yanfa. Bersama agama yang lurus bermanfaat. Wa qala ta'ala In tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Kalau kalian bertakwa pada Allah, Allah akan jadikan untukmu pembeda. Itu juga sebenarnya khariqul ada. Tetapi masalahnya jarang ada orang yang meniatkan pengen nyari furqan pengennya dunia, pengen bisa terbang, pengen bisa berjalan di atas air, pengen bisa apa lagi, yang begitu-begitu. Tetapi Furqan, kamu begitu melihat ini apa ini, langsung tahu. Ini yang benar. Setelah dilihat, benar itu. Ini yang hak. Itu karamah. Itu karamah barakallahu fikum. Dan banyak mereka-mereka ahlul iman yang mendapatkan karomah jenis ini. Tapi tidak pernah dijadikan sebagai sesuatu yang, wah si fulan dapat karomah. Nah, dianggap biasa saja. Karena dia banyak ilmu. Iya, karena dia banyak ilmu mempelajari Quran dan Sunnah. Tetapi ada perkara-perkara yang mungkin dia belum tahu dalil-dalilnya. Tapi dia bisa melihat bahwa huwa alal haq. Kata para sahabat, ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu mengatakan kalau kalian tidak mau berangkat, aku akan berangkat sendirian. Kalau kalian tidak mau melawan atau memerangi para murtadin itu, aku akan berangkat sendirian. Kata para sahabat, maka kami pun yakin bahwa dia di atas kebenaran. Maka kami pun yakin dengan kata-kata itu bahwa dia di atas kebenaran. Ini barakallahu fikum furqan. Furqan. Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tasbita wa idan la'atainahum min ladunna ajran 'azima wa lahadainahum Ini lebih-lebih lagi. Ya. Orang yang selamat terus setiap ada fitnah melanda. Korban si fulan sesat, si fulan menyimpang, si fulan menyimpang. Yang ini selamat. Ada lagi fitnah berikutnya yang lebih dahsyat. Yang ini tumbang, yang ini tumbang. Orang-orang yang alim ikut tumbang. Dia selamat lagi. Apa itu bukan karomah? Karomah. Datang lagi fitnah berikutnya. Lebih dahsyat lagi. Bahkan orang yang lebih alim ikut tumbang. Dia selamat juga. Padahal mau dikatakan ukuran alimnya kalah dia ilmunya. Tapi terus selamat. Ini juga karoma Allah katakan kalau mereka mengamalkan apa yang sudah dinasehatkan itu baik buat mereka dan akan lebih kokoh, lebih mantap padanya. Dan kalau begitu aku akan berikan pada mereka dari sisi kami pahala yang besar. Wala dan kami akan berikan hidayah ke jalan yang lurus. Dikasih oleh Allah tasbit. Tasbit itu kekokohan. Ada fitnah melanda bagaimanapun dahsyatnya dia tetap kokoh. Badai topan angin beliung dia tetap kokoh tidak tercabut dari akarnya. Ini karomah. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah mereka ini orang yang beriman wali-wali Allah. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Allah berikan janji pula. Bushra. Bukan hanya di akhirat, di dunia juga. Lahumul busra fid hayati dunia wa fil akhirah. Di dunia dan di akhirat. Busra, kabar gembira. Diberikan oleh Allah kabar gembira dengan mimpi-mimpi. Diberikan kabar gembira oleh Allah dengan firasat-firasat. Diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala yang mengembirakan. Sehingga orang lain dalam keadaan gelisah dia tetap tenang. Itu juga karamah dan itu pengaruh iman. Siapa yang punya iman, siapa yang punya ketakwaan, Allah jamin, Allah janjikan ya ja'allahum makhraja. Kata Nabi Rasulullah SAW. ittaqu firasatal mu'min. Hati-hati dengan firasatnya orang yang beriman. Hati-hati dengan firasatnya orang yang beriman. Fa'innahu yandur binurillah. Karena dia melihat dengan cahaya dari Allah. Tidak hanya dengan mata kepalanya, tapi dia lihat dengan mata hatinya. Ini juga karomah. Seorang yang mukmin firasatnya tajam. Hati-hati, jangan main-main dengan orang yang beriman. Jangan kalian main-main dengan mereka-mereka yang muttaqin. Mereka punya firasat yang tajam setajam pedang. Kalian mau menipu mereka, akan terbongkar fi awali wahla. Akan terbongkar di awal pertama rencanamu sudah ketahuan. Kalau kau akan berbuat jelek kepadanya. Inna fi la ayatin lil mutawassimin. Kata Allah, ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah bagi para mutawassimin. Apa makna mutawassimin? Kata Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa al mutawassimin ay al mutafarrisin Demikian pula mujahid. Atau juga menyatakan al-muta'ammilin, an-nadirin. Apa mutafarrisin? Yang memandang dengan firasat yang tajam. Lugatan secara bahasa mutawassimin dari kata wasem. Wasem itu tanda. Artinya bagi orang yang melihat tanda-tanda. Orang yang melihat tanda-tanda akan benar jalannya. Orang yang melihat rambu-rambu akan benar jalannya. Tetapi juga bermana firasat karena firasat itu melihat tanda-tanda. Bukan berarti dia tahu yang gaib, tidak. Tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tetapi firasat dia dia bisa melihat karena dia melihat tanda-tanda. Apa tanda-tandanya? Dari raut wajahnya, dari gaya bicaranya, dari tutur katanya, dari tangannya yang menandakan kegelisahan, atau apa saja tanda-tanda itu langsung dia paham ini orang demikian demikian ini orang punya niat jelek ini orang tidak baik firasa Mutawasim, mutawasim yang melihat wasm melihat tanda-tanda nah bi hadzal qadar barakallahu fikum wal ala al italah wa ta'akhur wassalatu taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah subhanakallahu bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.